Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan head itu hukumnya banyak sekali. Satu dia nggak boleh sholat, dua nggak boleh puasa, tiga nabo terus nora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya head berarti cawe itu istihadah selawase ra sholat dong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara. Mengeluarkan head kiai ini geblek darah nih. Head Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang. Bebe khusuk, tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes itu sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh wak kali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gede ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Yang kalau nggak takok itu ulama, kiai mulia diajarnya mulia ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai ilmu. Mereka manfaat kiai kiai betah tahlilan betah, wiridan betah, mami traweh betah. Kiai aku lama rap betah, orang aku lama ulama parah ulama. Kena ben sholat di Basali, cek bayi balukman Basali, cek sepuh sepuh nak sholat itu. Gue mobil Serena nih, gue liat masjid sing pun badi komat. Nah, gue liat masjid pun badi komat. Itu setengguri gelar saja. tapi mau tuh mikirin mobil. Imam Salam itu semoga mobil malam kudur. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah, cek khutbah dan seterusnya. Nak sampai nopo? Apa menjelang nopo? Solat, ya, terus wudhu, madun, terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? meskipun saya melakukan itu ya tapi kan <laughs> kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu ya beling nah, kalau sholat sering di belakang Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kula nu konco, konco tenan kula konco akrab. Nilai lekman nggih kenal konco kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 eh, kilo dari dalamnya Mbah Mun Pas khutbah, Mbah Mun rawuh awal. Ning sof awal. Runtusan berloro. Coba bayang. Kiaimu kan sing roh goblok, mu roh naif, mu roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah mut bayi. Gak runtusan. Iku berjumatan. <laughs> Kok dong? Tahu boleh gus bangun jumatan ini. Aku kelaran. <laughs> Iso bayang nongut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Gue <laughs> pikir jadian rebukan sing enak jumatan gue gurih. Iku mergo enak nono kok. Khotib, dan khotib PP melepuh macam-macam itu kok. Aman, bebas ya bebas. aku terus rawo yo. Besok bayang nomor. Mungkin nak Mustafa ngerti aku cek wani apa donome malah tua ini umurnya. Tapi ini bangun. Sepopo karismatik. Terus gue ngisor, terus khotep kan mau enek bareng. Khotib kejar sekedar ngomong muga bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk ke sape. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kayak jod. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian bahasa seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, jumatan, goguri guri, anut bahasa hal yo ya rai, sama nama sedikit cerita, paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai kiai alim sing Qur'ane lanya, jarang nak ana semaan berita teko. Lha wah kurang teko aja aku menet teko, malah runtuh. Malah ini diakhiri wal asri malah. Orang majrum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Fatawasau hakim. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Bahmun ya begitu. Apalagi zaman kajeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemi, pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu sofa awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak soft guri ben itu urusan wong alim ki aja melok. Wong keluar ya mbak Abi Gus Koyu mak alim alim wong langsung dia Mansur. Nah, Jumatan gak guri awal ya pager. gak salam ya terus. Kudur. Aku disini janggal. Bareng guys ngalim terus gak janggal kan ngalim ya akhirnya ngerti. Gue keluar nanti di di khotib. Khotib dengan gue nanti ana siswan gue. Gus, Ngapunten Gusti, kula niku khotbah bareng. Sebenarnya Gus, kalau ngotbah jadi sopo ngotbah, aku rata ruang aku. Oleh muni be, mas, gak matur ruang aku yakin, gak matur ruang aku tuh. Oh, sekarang media yakin rata ruang. Sementara kau jauh suwi gus, gus, sementara masih orang paham lah, nak suwi temangkel Dia gus, boten Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng. Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditedir, dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba. Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah anak kecil. ini saya saiki kena ham, kena sembrinya kak seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kue apa yang yasno rabi cacilik, niru Nabi rabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Iya. Bocah kok ngono. Paham gak maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngawin cilik niru Nabi zaman nekai. Isa oke okay, mungkin secara halal gak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat tak Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa cara Sapu tangan. Sapu tangan itu mat itu buka. wajar saat dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Umil Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga Galih hadis itu debat dengan fikih rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misbah. Misalnya mustakmal di fikih, saya misbah wudhu misalnya, dengerin ya misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya kimisbah kena tangan yang sudah wis tak banyu. Kok cipratannya banyak ini kudiro mukhalifan karena mus mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur tapi kata Isa zaman ada orang yang seperti itu berpendapat kata Isa kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah. Maimunah itu garwani Nabi tapi ya sepuh. Oh, ya sahabat ya orang takut ini mas Ya, ya umal mukminin. Kulo niku di bojo aja. Niku nak ngambung bojo itu batal apa poso. Eh jadi iki mbak. Jare jare udah yang lucu. Aja takok aku. Fari Nabi nabi aku pas foto atau tau kambung Aisyah. <laughs> mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah berkuayu ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah mbok sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok mesej Aisyah ya umal mukminin inna wala la minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa yang biasa Nabi pas puasa yang ngabung aku, tapi Nabi ya tetap pos. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, ya kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani, mani yamin saubi rasulillah wa sallafihi Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu gak perlu dibasuh, cukup ufarik. Ufarik itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, almani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono tuh masa bu, bojo serabakat pinter. Dan misalnya bojomu, bojone sini kene kabeh, iku kan serabakat pinter. Nggih atau sing lanang iku empuh ora tau duwe dua pokoknya Pokoknya riwayat itu seputar duwe. Jadi mau bojoku iku boleh api. Aku nganti saiki ora tau jenenge duwe aku. Melarat. Gak tau ngriwanto tahajud kek takona ae gak gelem. Bojo kok eleke ngono. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? <laughs> Aja rasani ngarep ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu senang wis pindah Gus rong tahun seneng untuk warisan badan iku melarat male. Ya, aku bolak-balik suami wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa anak halus muni rizki, tapi maksudnya yo <laughs> muni rizki wes bahasa kamu flase nih. Artinya yo. Nak Aisyah buatan buat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo tawar. Sehingga tabiin kayak Masruk kayak siapa itu Oh, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jeringi masruk. E, eh, Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutawatte mutatowe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak. Apa namanya puasa sunat. Terus tak kok sing sohab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iyo. Nabi ku tahu, isuk-isuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kue kue dua sarapan sak coro jowo, boten. Yo Nabi enteng saja idan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat tuh poso ver, verdu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginep no niat asal lurung sarapan loh. <laughs> Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, Asal bar subuh rong sarapan atau ngopi, apa nah, ngopi ya oleh Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Iya. Terus kalau yang membatalkan ya umat mukminin dalilnya apa? Wali aneh yo ya tahu, Nabi itu niat poso. Bareng ono ono seorang ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus muni mini dimini. Maksudnya, wes di tak pangan. Intinya terus membatalkan Jadi aku roh nabi poso sido yo tahu bolak balik, ras sido yo tahu bolak balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras Dari siapa coba? Dari Aisyah. Wih, ku bojo tenan, kan Gue akhir. Eh, senengnya nabi itu, aku ya gue ikut Terus mau cok hati iki, nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. gue masalah gue beto. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih di tiyang tiangmu takok ngene, ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca pulau. dadi wani kurang ajar kulo. Gus kok sakit ya bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene. <laughs> Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. <laughs> Kulo abe Pak Hasim Muzadi di antara pidato sing kulo kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa Ki Ali menjadi bodoh gara-gara perempuan? <laughs> gara-gara bodoh nih. Godene di konco, kiai sama Fatul Wahab, sama Fatul Muin. Gara-gara dikeranyam bodoh ini cita-cita mereka. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Bager mulang takut. Nah, Kau nak mulang terus warak. <laughs> terus wain dikonokno aku terus akhirnya gak mulang. Lo kiai alim sih goblok no bojone ini wakil. Akeh bodoh Kafe sing rananya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca hafid sing tak takok lho kulo anggere deres. Apa nak terus anakmu areng. <laughs> Wah, kulo nu syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara cara Mbak Asim Musadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi bergoblok. Lagi sampai pulau nu punya cerita lebih ekstrim di bang itu, tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenali itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, Jadi tahu santri ini mau rong pulau, tolong pulau akhirnya lulus itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa di depan wong wong jinggoten yang mau Mustafa, jinggoten khusyuk maksudnya khusus oleh muslim Mr. Malik. Iku anak sing cilik, gue umur tolong bulan, Pak. Jebrekno non ngarpe mejo, Ngaji terus. <laughs> Orang umumnya nak ngamuk kan ngenteni ini ngomong gitu. Iku parah nih nih, ning musola itu parah, Umumnya bocor ngono lah nak ngamuk kan ini, Iku orang parah nih, anak non ini. piye? Mulane bojomu sing saiki wis ape. Wis maju lah. Oh, <laughs> bojomu ngeri tenan.